Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Yang cetakannya sama halaman 199, yang cetakannya sama 199. Yang cetakannya Mesir atau berbeda atau fotokopian dicek dikondisikan. Bagian atas sekarang kita baca matanya. Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah wa sayyidul mursalin. Perhatikan itu. Dan Nabi Muhammad SAW adalah sayyidul mursalin. Itu pemimpinnya para rasul. Pemimpinnya para rasul. Sampai-sampai beliau mengatakan ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpinnya anak Adam dan tidak sombong. Masya Allah. Jadi beliau adalah sayyid. Ada enggak dari kalangan selain Nabi eh, selain Nabi Muhammad SAW dari kalangan umatnya yang menjadi pemimpin ada nggak? Pemimpin Nabi yang maksudnya digelari sayyid. Ada nggak? Siapa itu? Hasan dan Husain. Nah, Hasan dan Husain. Kata Rasulullah SAW, Innal Hasan dan Husain sanyida syabab ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Nah, itu sayyid juga. Nah, boleh nggak ketika antum adan atau lagi sholat tanpa sayyid itu asyhadu anna Muhammadan atau asyhadu anna atau sayyidina Muhammad misalkan ah, sayyidina ditambah sayyid biasanya orang gitu kan eh? Nabi Muhammad sayyidina Muhammad dan gitu kan? nah, boleh enggak sayyid itu seperti itu barakallahu fiik kalau selain di tempat-tempat yang apa Disyariat kalau tidak diadakan, itu hukum asalnya ada larangan sayyid. oh, sayyid memang. Tapi ketika tasyahud ada tambahan enggak boleh. Asyhadu anna sayyidina Muhammad misalkan. Ada tambahan sayyidina itu enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Atau lafaz adzan. Dilafaz ditambahi sayyiduna juga. Paham ya? Itu enggak boleh juga. Paham? Karena lafaz-lafaz itu tauqifiyah. Tauqifiyah dalam artian dibangun di atas dalil, enggak boleh tambahin sendiri. Tapi kalau ucapan umum ini, Nabi kita Muhammad sayyid Enggak ada larangan. Paham ya? Karena jelas dalil nanti, Dalilnya sangat jelas. Nah, barakallahu fiik. Adapun tambahan ketika salat atau ketika adzan itu enggak enggak diperbolehkan karena lafaz lafaz adzan kamu bacaan salat tauqifiyah dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas logika. Kita lihat di sini bawahnya itu qala asy-syekh al-'allamah Shalal Fauzan sabahullah disimak Muhammadun sayyidul mursalin wa afdaluhum. Muhammad itu adalah pemimpinnya para rasul dan yang paling afdal di antara mereka. Huwa afdal mursalin. Beliau adalah dari kalangan rasul yang paling afdal. Kama qala sallallahu ana sayyidu walad adam wa fakhr. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, aku adalah pemimpin anak Adam dan tidak sombong. Fahuwa sayyidul mursalin alaihi wassalam. Maka beliau adalah pemimpinnya para rasul alaihi wasallam, wa huwa abdul rusul alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah apa? Rasul yang paling Abdul. Wa dzalika lima khassahullah bihi min umumi risalatihi ila jamil nas. Sahih lihat ini. Yang demikian itu dikarenakan Allah telah mengkhususkan beliau apa? Dengan risalahnya yang umum untuk semua manusia. Paham? Beliau diutus untuk semua manusia atau atau umat khusus? Semua manusia atau umat khusus? Semua manusia. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya diutus untuk umat tertentu kan? Nabi Nuh diutus pada kaumnya saja. Paham ya? Seperti itu. Nah, beliau diutus untuk semua manusia. Wa bu'ithu ilan nasi kafah. Dan aku diutus ke semua manusia. Mafhum? Itu bedanya. Kita lihat. Wa kana Yusuf nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qablahu khasah. ila qaumihi khassah. Adapun nabi sebelumnya dahulu mereka atau nabi sebelumnya diutus hanya khusus pada kaumnya saja. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud ya kan? Kaum Nabi Lut. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Kata nah barakallahu fiik, nah dalam hadis itu diutus untuk semua manusia. Wa bu'istu ilan nasi kafah. Dalam riwayat yang lain amma dan aku diutus untuk semua manusia, semua kalangan. Mahum. Nah, yang ajamnya, yang Arabnya, seperti itu. Dipahami Bapak ya? Fahadar Rasul sallallahu ba'athahu Allah ila an-nasi 'ammah. Maka Rasul ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah Taala mengutusnya kepada semua manusia secara umum. Mafhum? Diutus kepada semua manusia secara umum. ولما min fadlihi fi في Isra' ala al anbiya' fi كونه صلى بهم إماما في المسجد Aqsa. Disimak itu. Nah, barakallahu fi. Dan juga apa yang telah nampak berupa keutamaan beliau pada malam Lailatul Isra. Malam Lailatul Isra. Apa itu malam Lailatul Isra? Tragedi apa itu? Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari dari mana? Dari mana? Maka ke eh, Palestina ya, dari Makkah ke Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa bukan sehari semalam semalam tok loh itu ya PP pulang pergi bayangkan Masya Allah kendaraannya luar biasa bukan seperti kendaraan sekarang ini antum lihat kendaraan sekarang secepat apapun sehebat apapun sebagus apapun kalah pahamnya Alphard kalah eh? Terios kalah eh? Expander kalah, eh? eh? Avanza kalah. Kenapa? Kendaraannya luar biasa. Apa itu namanya kendaraannya? Huruf, bagaimana bentuknya? Lebih besar daripada Jangan keliru lebih besar daripada apa? Kuda. Jangan terbalik, terbalik dikit keliru. Paham ya? Fauqal himar dunal baghl. Fauqal himar dunal baghl. Sebutkan coba. Lebih besar daripada daripada apa? Belum mengungkapkan ya? Coba antum ungkapkan, ungkapkan antum. Muhammad Ridho. Ayo. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada apa? Bagel. Bagel itu hasil persilangan kuda dengan apa? Keledai. Paham ya? Perkawinan antara kuda dengan keledai. Nah, kalau ada anaknya itu namanya bagelun, namanya bighal. Jadi ingat-ingat ya, nanti kalau tanya dan keliru, itu buruk. Kecepatannya bagaimana kecepatannya? Sekali jalan bagaimana? Sejauh apa? Sejauh mata memandang, cepat sekali itu. Paham ya? Kemudian sampai di Masjidil Aqsa, barakallahu fiik, Rasulullah SAW naik ke langit yang tujuh, mulai langit pertama, langit kedua, naik apa kira-kira? Masih naik buruk atau tidak? Eh? Gak tahu. Antum. Terus? Buruknya kemana buruknya? Eh? Buruknya kemana, Farid? Eh, diikat. Buruknya diikat di situ yang eh, para anbiya biasanya mengikat apa? Enam kendaraan di situ. Nah, beliau sholat menjadi imam tuh para nabi yang lainnya. Bukannya mereka sudah meninggal, bagi Allah Taala itu mewujudkan itu mudah. Itu ada jawabannya. Paham ya? Nah, kemudian naik ke atas ditemani oleh malaikat siapa? Jibril alaihissalam langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Sampai di disyariatkan sholat lima waktu. Awal mulanya dulu berapa? Sebelum turun menjadi lima waktu dalam sehari semalam. Barakallahu fiik antum. Eh, tahu? eh, berapa? Abdurrahman. Dulu kan ketika Isra Mi'raj, ya kan? Ketika Mi'raj naik ke langit yang tujuh, syariatkan salat lima waktu kan? Sebelum disyariatkan salat lima waktu itu, sebelum eh, dapat keringanan lima lima waktu dalam sehari semalam berapa? 50. Turun ketemu Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam dikatakan wahai Muhammad umatmu nggak akan mampu perhatikan umatmu tidak akan apa tidak akan mampu mintalah keringanan langsung naik minta keringanan sampai lima lima ini nilainya seperti lima puluh masya Allah itu pun banyak orang yang nggak ya nggak mampu nggak mampu apa gerakkan badannya lemah imannya jarak antara masjid dengan rumah itu nggak jauh cuma lima meter beratnya luar biasa melangkah kakinya ke ke masjid, sholat lima waktu Allah musta'an. Padahal kalau dia barbelan nanya barbelan ya kan, sit up, push up, lari maraton kuat, tapi melangkahkan kakinya ke masjid ketika adzan dikumandangkan nggak kuat dia. Yang bikin lemah apanya? Imannya nama santa barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani jazakumullah barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Dan juga yang nampak dari keutamaan beliau adalah pada malam Isra. Isra perjalanan malam hari dari mana? dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaan. Keutamaan salat di Masjidil Haram berapa, Sufyan? Satu kali salat. Masjidil Aqsa ada keutamaan tersendiri. Masjid Nabawi ada keutamaan tersendiri. Masjidil Haram juga na'am. Keutamaannya tersendiri. Berapa? Seribu kurang. Masjid Haram lo ya. eh? Seratus ribu. Naam. Kalau Masjid Nabawi? eh? Berapa? Sepuluh. Seribu. Kalau Masjid Aqsa? Lima ratus. Itu ingat-ingat ya. Semuanya tertanam dalam hadis Naam. Kita lihat fi kaunihi sallabihim imaman fil Masjidil Aqsa. Keutamaan beliau apa nampak di sini? Yaitu ketika beliau menjadi imam di Masjidil Aqsa. Lihat itu. Para nabi semuanya selalu di belakangnya, beliau imamnya. Wa rufi'a sallallahu fawqa samawati ula dan beliau diangkat ke langit. Eh, barakallahu fi ke langit yang tinggi. Wa hadza maqamun lam yasil lahi ghairuhu al anbiya. Lihat ini. Kedudukan ini tidak ada eh, seorang pun selain beliau dari kalangan nabi yang sampai tingkatan itu. Semalam loh sembarangan, semalam. Makanya ketika pulang sampai ke Mekah lagi, didustakan oleh siapa? Orang-orang kufar Quraisy. nggak mungkin ini masa semalam. Jauhnya luar biasa kok semalam. Akhir tampakkan di hadapan beliau wahyu dari Allah taala tentang ciri-ciri yang ada di sana. Disebutkan semuanya. Orang kufar Quraisy namanya orang kufar Quraisy, mu'anid, ngayel. Paham ya? Mengatakan apa? Adapun yang sebutkan Nabi Muhammad itu benar. Tapi kami tetap tidak percaya, bayangkan itu. Ciri-cirinya disebutkan benar, tapi nggak percaya juga itu loh ujung-ujungnya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu kalafik bahwa abdulul 'alal maka Muhammad SAW adalah nabi yang paling Abdul setara mutlak. Ada yang namanya ulul azmi. Ulul azmi itu ada berapa, Iqbal? Ulul azmi ada berapa orang? Kan enggak semua nabi rasul ulul azmi kan? Ulul azmi kan orang-orang tertentu saja kan? Nah, ada berapa itu? Lima, sebutkan. Atau hafal pantunnya enggak? Apa pantunnya? Kalau hafal sebutkan pantunnya, kalau enggak sebutkan namanya. Pantunnya hafal belum? Ayo. Ayo. Naam, dihafalkan ini pantunnya ini pendek nih. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Pendek ya. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Artinya lima ini dikenal ulul azmi. Nomor satu siapa? Nabi Muhammad. Muhammadun. Setelah itu Ibrahimu, setelah itu Musa, setelah itu, na barakallahu fikum, enam Nuh kemudian Isa. Paham? Lima ini dikenal dengan ulul azmi, yaitu para nabi yang memang benar-benar apa? memiliki ujian yang sangat besar dan kuat dan sabarnya luar biasa. Naam. Wal anbiya'u yatafaddaluna la syakka fi dzalik. Dan para nabi mereka bertingkat-tingkat, tidak diragukan lagi. Para nabi bertingkat-tingkat. Yang ini afdal, yang lebih afdal seperti itu. Tapi enggak boleh meremehkan, enggak boleh merendahkan anal ya yatafadalun, bahwasanya para nabi mereka bertingkat-tingkat, masing-masing punya keutamaan. Perhatikan kama qala ta'ala sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah. Para rasul itu kami berikan keutamaan sebagian mereka atau sebagian yang lainnya. Di antara mereka ada yang Allah Ta'ala ajak bicara. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Wa kalamullah Musa taklima dan Allah Taala mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Sampai-sampai digelari apa? Gelarnya Nabi Musa alaihissalam gelarnya apa? Kalimur Rahman. Kalimullah atau Kalimur Rahman. Naam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam digelari lagi gelar apa? Gelar yang lain? Kalimullah apa lagi Kalimur Rahman? Ada gelar lain enggak? Atau itu ya. Nah, sementara itu dulu. Yang gelar itu ya Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam. Berikutnya. Wa rafa'a ba'dhum darajat dan Allah taala mengangkat sebagian mereka beberapa derajat. Maksudnya ada yang nah barakallahu fiik lebih tinggi kedudukannya daripada yang lainnya, tapi enggak boleh meremehkan dan rendahkan ya kita ya. Wa atayna Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus dan kami datangkan kepada Nabi Isa alaihissalam bayinat mukjizah-mukjizah. Perhatikan ya, mukjizat-mukjizat, bukti-bukti. Dan kami kuatkan dia dengan Rohul Kudus. Siapa itu Rohul Kudus? Jibril alaihissalam. Takbiru. Rohul Kudus Jibril alaihissalam. Naam. Walau sya'allahu maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Syahidnya barakallahu fiik. Para rasul itu kedudukannya berbeda-beda dalam keadaan berbeda-beda kita nggak boleh mencaci maki, menghina mereka atau merendahkan. Cukup kita yakini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam yang paling abdul. Ada nabi yang lain punya keutamaan ada. Cuman nggak boleh kita merendahkan. Wah ini lebih rendah ini. Ngejek, merendahkan, meremehkan nggak boleh. Paham ya? Nah, kita katakan masing-masing punya keutamaan. Hanya saja Nabi kita Muhammad SAW yang paling utama. Nah. Kita lihat dikit lagi, fal anbiya yatafadalun. Maka para nabi mereka bertingkat-tingkat keutamaannya. Walakin la yajuzu lana an natanaqqas al-mafdhul. Lihat ini. Tapi enggak boleh bagi kita untuk merendahkan yang keutamaannya kurang. Artikannya mafdhul itu keutamaannya kurang. Fadil eh, itu yang apa? Yang ada keutamaannya. Al-mafdhul itu yang keutamaannya kurang. Paham? wa an nusira hadzal amr min ajli an natanaqqas al mafdhul dan kita enggak boleh membesar-besarkan perkara ini dalam rangka apa untuk kita merendahkan dan juga meremehkan yang keutamanya kurang mafhum semua nabi punya keutamaan cuman keutamanya berbeda-beda bertingkat-tingkat dalam keadaan seperti itu kita enggak boleh meremehkan itu loh saya pahami ya nah barakallahu fi hadza amrun la yajuz hadza amrun la yajuz Nah, anhu sallallahu perkara ini enggak boleh kita. Telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi la tufadilu bainal anbiya. Jangan kalian membanding-bandingkan eh, antara para nabi. Enggak boleh kita membanding bandingkan yang ini lebih afdal, yang itu eh, jelek, itu kurang, enggak boleh. Kita katakan kalau secara global boleh. Nabi Muhammad SAW paling afdal. Tapi untuk banding-bandingkan kemudian menjelek-jelekkan, merendahkan enggak boleh. Mafhum? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Ikhwani fi din, a'azzani wasakumullah barakallahu fiikum. Beliau mengatakan apa tadi? Hadis yang sudah kita lewati. Ana sayyid walad Adam wal fakhr. Aku adalah apa? Anak anak apa? Pemimpin anak Adam dan tidak sombong. Pemimpin anak Adam tidak sombong. Jadi beliau enggak mau eh di dibandingkan dengan nabi yang lain enggak mau. Walaupun beliau lebih utama itu loh. Karena beliau tawaduk sekali ya kita lihat sini. Qala alaihi wasallam la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian eh, menganggap aku lebih abdal atau melebihkan itu ya tafadhul melebihkan melebihkan apa melebihkan sanjungannya melebihkan pujiannya nam di atas Yunus ibnu Matta ini bukan berarti beliau gak abdal beliau lebih abdal memang cuman beliau gak mau gitu loh dibandingkan dengan nabi yang lainnya faham? nam disanding-sandingkan gak mau beliau beliau pengennya ya tawaduk Mafhum ya? Nah, merendah diri. Fala yajuzu intiqasu al-mafdhul minal anbiya, maka enggak diperbolehkan merendahkan. Eh? Merendahkan para nabi yang keutamanya kurang. Li'annal anbiya allahum fadlun. Dikarenakan para nabi mereka punya keutamaan. Walahum makanun indallahi azza wa jal. Dan punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaunu ba'dim abdul min ba'd. Perhatikan ini dan keadaan mereka lebih abdal daripada sebagian yang lainnya, sebagian mereka lebih abdal daripada sebagian yang lainnya, la yaqtadi hada. Hal yang seperti ini tidak mengharuskan tanah tanakusul mafdul, tidak mengharuskan merendahkan meremehkan yang kurang abdal. Paham? Nah, barakallahu fiik. Bal kulluhum alaihi wassalatu wassalam lahum makanatun indallahi azza wa jalla yasil ilaiha ghairuhum. Masyaallah. Bahkan mereka semuanya punya kedudukan di sisi Allah taala yang selain mereka tidak sampai ke tingkatan itu. Paham ya? Jadi para nabi dan rasul walaupun tingkatannya keutamanya berbeda-beda, tapi selain nabi dan rasul itu kedudukannya nggak bisa sampai situ. Paham ya? Kedudukannya tidak sampai situ. Paling-paling bawahnya semuanya. Paham ya? Kalau Nabi kita Muhammad SAW bawahnya siapa? Sahabat, tabi'in, asbab tabi'in. Mafhum? Walaupun mereka afdal, walaupun mereka baik, tapi nggak bisa derajatnya sampai Nabi. Jadi pahami ya? Nah, seperti itu. Ikhwani fi din azan jazakumullah barakallahu fikum yang kita ambil semoga bermanfaat dan bisa dimengerti bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau adalah nabi yang paling abdal dari kalangan nabi dan rasul. Dalam keadaan demikian kita dilarang mencaci maki, menghina, merendahkan nabi yang lainnya karena masing-masing nabi punya ke keutamaan. Nasallahu assalamata fid wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.